Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan dari kejahatan perbuatan-perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya.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 banyak Maka bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling minta satu dengan yang lain dan perhatikanlah silaturahmi sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kamu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan berkatalah dengan perkataan yang benar Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu Barang siapa yang taat kepada Allah Dan taat kepada Rasulnya Sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar Amma ba'du Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Yaitu Al-Quran Al-Karim Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya ada di neraka. Hadirin sidang salat zuhur yang saya cintai. Pembahasan yang agar disampaikan pada hari ini adalah cuplikan dari buku 175 Jalan Menuju Surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ Dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga yang di dalamnya ada istana-istana dari mutiara yang berlubang. Mutiara yang besar dan dilubangi dan di dalamnya itulah istana yang sangat luas sehingga apabila seorang berdiri di sudut surga Tidak bisa melihat saudaranya yang ada di sudut lain karena jauhnya Surga yang di dalamnya ada sungai susu, sungai madu Yang kerikilnya adalah mutiara Dan debunya adalah minyak misik Surga dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Di dalamnya ada bidadari Yang cantik Dan bening Saking beningnya nampak kurang petisnya Lagi puasa tidak boleh bayangkan Subhanallah. Yang saking cantiknya diceritakan apalagi bila dari surga menampakkan jarinya ke langit dunia baru jarinya saja yang kelihatan maka redup sinar matahari kalah sinarnya dengan bidadari surga. Surga yang di sana ada dipan-dipan yang tinggi. Apabila orang hendak menaikinya, dia pun merendah. Tatkala kita sudah naik, dia pun mengangkat tinggi kembali. Ada yang seperti itu di dunia? Surga yang di sana ada pasar, ada pasar di surga. Apabila orang berangkat ke pasar, kemudian pulang kembali, maka keluarganya menanyakan, engkau lebih indah dibanding ketika engkau berangkat tadi. Di dunia, orang yang pulang dari pasar biasanya wajahnya cemberut. Karena tidak semua yang dilihat bisa dibeli. Tetapi di akhirat pulang dari surga wajahnya lebih indah daripada sebelumnya. Surga yang orang terakhirnya masuk surga saja, bagiannya seluas langit dan bumi. Dikisahkan tentang orang yang terakhir masuk surga dan dia orang yang terakhir dikeluar yang terakhir dikeluarkan dari jahanam. Dia berdiri. Dia bengong dia melihat api neraka. Lalu dia mengatakan, Ya Rabbi, palingkan wajahku dari neraka. Aku tidak sanggup dengan asapnya neraka. Maka Allah katakan, apakah apabila engkau dipalingkan dari neraka, engkau tidak minta yang lain? Tidak ya Allah. Palingkan wajahku dari api neraka. Maka dipalingkan wajahnya. Ternyata ditampakkan kepadanya sebuah pohon yang rindang, yang sejuk, Lalu orang itu pun mengatakan, Ya Rabbi, dekatkan aku ke pohon itu. Agar aku bisa bernaung di bawah naungannya dan aku minum dengan kejernihan airnya. Maka dia pun didekatkan ke pohon itu. Kemudian diperlihatkan lagi pohon yang lebih rindang dan lebih sejuk. Orang itu pun mengatakan, Ya Rabbi, dekatkan aku ke pohon yang lebih rindang itu. Agar aku bisa berteduh di bawah naungannya dan aku bisa minum dengan airnya yang jernih. Telah engkau wahai anak Adam, kata Allah. Bukankah engkau tidak minta yang lain? Ya Tuhanku, jangan kau jadikan aku orang yang paling celaka. Maka dia pun didekatkan ke pohon berikutnya sampai pohon yang berada di dekat pintu surga. Lalu orang ini dikatakan kepadanya, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku mendengar suara kebahagiaan di balik pintu surga masukkanlah aku ke dalamnya maka dia pun dimasukkan ke dalam surga itulah orang yang terakhir masuk surga dalam riwayat yang lain dia merangkak keluar dari jahanam kemudian Allah taala katakan kepadanya masuklah kamu ke surga lalu orang ini pun berjalan menuju surga dan dia pikir surga sudah penuh karena dia orang yang terakhir masuk surga. Dia balik kepada Allah. Ya Rob, aku dapat di surga sudah benar. Maka Allah katakan masuklah kamu ke surga. Dia berangkat lagi ke surga, kemudian balik lagi, ternyata dia pikirkan dalam hayalannya surga sudah penuh. Maka terakhir kalinya Allah katakan masuk engkau ke surga dan bagianmu adalah seluas langit dan bumi. Ini orang yang terakhir masuk surga. Bagiannya seluas langit dan bumi setelah dia masuk ke dalam surga maka Allah Ta'ala perintahkan mintalah kemudian dia meminta kalau perintahkan lagi mintalah maka dia pun meminta sampai habis apa yang ada di benaknya mau minta apa jadimu? maka Allah katakan itulah untukmu dan sepuluh kali lipatnya akal kita sudah membayangkan apa yang kita inginkan semua sudah dipenuhi diberikan oleh Allah Ta'ala dan sepuluh kali lipat. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min an nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min an nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min an nar. Surga yang di sana apabila keluarganya selam dan masuk surga bisa berjumpa. Maka kita nanti disuruh milih dengan istri kita di dunia atau dengan bidadari di surga? Pilih yang mana? Yang di dunia udah sering. Akan tetapi istri kita apabila masuk surga tidak seperti istri kita ketika di dunia. Walaupun kita bisa mengenalinya, tetapi lebih indah daripada keadaannya ketika di dunia. Kalau di dunia saja sudah cantik, apalagi di dan lain-lain kenikmatan surga yang diceritakan dalam Al-Quran dan al sunnah Oleh karenanya, ketika baru saja diceritakan surga, maka Jibril pun diperintahkan. Baik Jibril, coba lihat tentang surga. Setelah Jibril melihatnya kemudian ditanya, bagaimana komentarmu tentang surga? Jibril mengatakan, Ya Rob, tidak ada seorang pun yang mendengar cerita tentangnya, pasti dia ingin memasukinya. Tidak ada seorang pun yang mendengar cerita, baru dengar ceritanya, dia pasti ingin memasukinya. Kemudian surga pun dilingkupi dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban, berbagai macam larangan-larangan kalau mau masuk surga ini kewajibannya. Masuk surga tinggalkan ini. Lalu Jibril diperlihatkan. Wahai Jibril coba lihat surga. Dilihatnya surga. Apa kata Jibril? Ya Rob, aku khawatir tidak ada seorang pun yang sanggup memasukinya. Karena banyaknya rintangan jalan menuju surga itu penuh onak dan duri. Lain halnya dengan neraka. Ketika baru saja diciptakan neraka, maka Allah perintahkan kepada Jibril, Jibril lihat neraka. Kemudian dilihatnya neraka. Lalu Jibril ditanya bagaimana komentarmu tentang neraka. Jibril mengatakan tidak ada seorang pun yang mendengar cerita tentangnya melainkan dia akan menghindar darinya. Lalu neraka pun dilingkupi dengan syahwat, dengan kelezatan, kenikmatan maksiat maka diperlihatkan kepada Jibril wahai Jibril lihat nah setelah melihat jalan menuju neraka sedemikian mudahnya maka Jibril pun mengatakan saya khawatir wahai Rabb khawatir tidak ada seorang pun dari hambamu yang sanggup yang menghindarnya saya khawatir tidak ada seorang pun dari hambamu yang sanggup untuk menghindarnya maka Nabi SAW bersabda hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru syahawat surga dilingkupi dengan perkara-perkara yang dibenci sedangkan neraka dilingkupi diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan semoga Allah hindarkan kita dari neraka. Di dalam buku ini 175 jalan menuju surga disebutkan. Jalan yang pertama agar kita bisa sampai ke dalam surga adalah bertauhid. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Bertauhid meninggalkan syirik Kesyirikan yang ada di zaman Nabi menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah pohon besar, menyembah malaikat, menyembah nabi. Itu termasuk syirik. Di zaman sekarang menyembah kuburan. Berapa banyak kuburan-kuburan wali dikunjungi Bukan hanya berkunjung tetapi dia minta kepada orang yang sudah dikubur. Dia minta kepada orang yang sudah mati, apakah itu Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang. Saya khawatir kalau saya mati nanti ada Sunan Sulam. <laughs> Jadi tidak boleh mengkeramatkan kuburan kemudian meminta-minta kepada orang yang sudah mati itu syirik. Bahkan kemarin daurah di Mojokerto, saya eh, mampir di Lapindo Berantem. Lihat, lumpur. Itu di sana udah tinggi, mungkin ada 12 meter dari jalan raya. Dijual CD tentang lumpur Lapindo. Judulnya Lucy lumpur sidoarjo lusi lumpur di CD itu kaset itu video ditayangkan ketika masih sawah kemudian dipasang bor kemudian keluar lumpur sedikit kemudian makin banyak kemudian makin menyembur bahkan menyemburkan api 37 km sangat tinggi sekali Orang-orang itu menghentikan lumpur lapindo dengan kesyirikan. Orang-orang Hindu Buddha dengan pakaian mereka, bebek-bebek dilemparkan ke lumpur yang panas itu. Siang itu bebek. Tapi bebek salah apa? <laughs> Nah, orang Islam nggak mau kalah. Orang Hindu lemparin bebek, orang Islam melemparin sapi pakai peci haji, pakai jilbab perempuannya, pakai baju kokoh, bari rapi, tapi digotong, diceburi. Sebagai tumbal itu sapi. Sumpir yang mengantarkan itu cerita ya. Itu sapinya ada tiga, kambingnya ada tujuh. Tiga ekor sapi diceburkan. Ya. Betapa syirikan sedemikian merajalela di tengah-tengah umat. Orang tidak paham apa itu tauhid, tidak ngerti akidah. Syirik ada di mana-mana. Bagaimana dia akan masuk surga kalau dia terbuat syirik? Karena Allah Ta'ala tidak akan ampuni orang yang berbuat syirik kecuali bertaubat. Allah Ta'ala berfirman Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna dhalika liman yasha Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik Jadi kalau sampai mati tidak bertaubat tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain yang Allah kehendaki Termasuk syirik juga adalah ilmu penat. Sudah 30 tahun lamar selalu ditolak datang dukun belajar ilmu bagaimana sekali kedip mata langsung ikut ini sini inna ruha wa tiwala syirkun sesungguhnya jampi-jampi mantra-mantra dan pelet-pelet itu syirik hari ini pakai pelet sekarang bukan pakai itu peletnya ya, pakai apa? eh, Daihatsu jangan syirik itu semua berkorban jangankan sapi jangankan bebek lalat saja buat korban orang masuk neraka cuma korban lalat <coughs> disebutkan dakhala rajulul jannata fi dubab wa dakhala an-nar rajulun fi dubab ada orang yang masuk surga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum salamun. Ada dua orang yang melewati suatu kaum, di tengah kaum itu ada berhala. La yujawwizuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'a. Tidak boleh ada yang melewati berhala itu kecuali mengorbankan sesuatu. Faqalu li ahadihima. Maka berkatalah kepada salah seorang dari dua orang yang lewat tadi. Qarrib. Berkubarkan kamu. Berkurbanlah kamu. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Aku tidak punya sesuatu untuk korban. Qalu lahu. Lalu mereka berkata kepada orang ini, Qarrib walau dubaban. Berkorbanlah kamu walaupun seekor lalat. Faqarraba dubaban fakhalu sabilahu fadakhalan nar. Dia berkorban lalat lalu dia diperbolehkan lewat dan dia masuk neraka. Korban kepada berhala seekor lalat menyebabkan dia masuk neraka. Karena berkorban kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul alamin. Ini dia korbankan kepada berhala. Waqalu lil akhar. Lalu berkata kaum itu kepada satunya. Qarrib walau dubaban. Korbanlah kamu walaupun seekor lalat. Qala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wa jalla. Orang yang satunya mengatakan aku tidak mau berkorban apapun kecuali kepada Allah azza wa jalla. Fadarabu Wadahal jannah maka dia dipukul lehernya dengan pedang dan dia masuk surga. Masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat. Jadi tidak boleh kita mengorbankan apapun dalam rangka peribadatan kepada selain Allah. Contoh tadi, dukur lapindo, Ada bebek, ada kambing, ada sapi dikorbankan. Tidak sampai pelajaran seperti ini di tengah umat. Jadi media belum mengacaukan, belum ada di RCTI atau di televisi atau di mana ada pelajaran kitab tauhid. Orang-orang yang punya dana berkewajiban itu untuk menyebarkan dakwah agar umat mengetahui mana tauhid, mana syirik. Yang ada ceramahnya cuma ketawa TV saja dan fatwa-fatwanya sering batil. Ceritanya puasa mupil batal apa enggak batal. Dari mana dalilnya? Masa orang hidungnya enggak terlubin maghrib. Anak kata ustaznya mupil. Ini enggak benar ini enggak ada dalil seperti itu buang angin di air batal nah, yang membatalkan puasa cuma lima makan dan minum dengan sengaja muntah dengan sengaja haid atau nifas infus dan makanan dan yang kelima jima berhubungan suami istri itu pun kalau sengaja <laughs> hubungan suami istri nggak sengaja nggak batal lupa lupa lu jadi masalah kok kompak amat lupanya itu harusnya tauhid aqidah disampaikan sehingga orang tahu bagaimana syirik bagaimana tauhid sehingga dia bisa berbuat tauhid dan meninggalkan syirik. Sebab kalau kita bertauhid, maka akan aman hidupnya di dunia dan aman juga di akhirat. Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtajun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk aman aman ada dua aman yang pertama aman dari masuk neraka orang yang beriman dan tidak berbuat syirik dia aman tidak bakalan masuk neraka siapa mereka mereka yang bertauhid dan tidak mengerjakan dosa besar begitu masuk Alam akhirat dia langsung surga. Karena orang yang melewati sirat kata Nabi ada yang lewat sekejap mata. Ada yang lewat seperti burung terbang, ada yang lewat seperti berkuda. Orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan tauhidannya dengan dosa-dosa besar, dia langsung masuk surga. Yang kedua, aman dari kekal di neraka. Orang yang bertauhid Sekalipun dia masuk neraka dengan sebab dosa-dosanya, dia tidak kekal. Dia tidak kekal. Ada waktunya. Mungkin di neraka dulu seribu tahun, baru nanti masuk surga. Sesuai dengan sedikit banyaknya dosanya. Orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, dia aman aman dari masuk neraka yang pertama, aman dari kekal di neraka yang kedua. Semoga kita termasuk golongan yang pertama, aman dari masuk neraka. Tapi harus tinggalkan dosa-dosa bersama. Kemudian yang lebih penting lagi setelah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua. Itu jalan menuju surga berbakti sama ibu sama bapak. Allah Taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah kecuali kepadanya dan terhadap kedua orang tua hendaknya kau berbuat ihsan. Kepada ibu bapak hendaknya kau berbuat ihsan Ihsan lebih dari sekedar baik. Kalau orang baik, pinjam pulpen, kasih ikut itu Itu namanya orang yang baik. Orang yang ihsan, ketika bilang pinjam pulpen, diambilkan pulpennya, kemudian di ya, nyalakan gitu, baru diberikan. Itu ihsan, berbuat tidak sekedar baik. Telepon mas, saya mau pinjam uang Berapa? 5 juta Sudah ambil, sini ada Itu namanya orang berbuat baik Kalau orang berbuat ihsan Ditelepon, mau pinjam uang Berapa? 5 juta Gak kurang tuh Enggak lima juta aja Ya udah ntar saya ambilin Enggak saya ambil enggak usah Kamu di rumah aja saya anterin Itu namanya berbuat ihsan bukan sekedar memberi pinjaman tapi diantarkan pinjamannya yang seperti ini Allah perintahkan kita untuk berbuat terhadap orang tua terhadap ibu kita terhadap ayah kita ada seorang anak yang menggendong ibunya tawaf keliling Ka'bah ketemu dengan Abdullah bin Umar Wahai Abdullah bin Umar, apakah aku termasuk orang yang sudah membalas baik ibu saya? Jadi dia gendong ibunya sambil tawaf ibadah haji. Kata Abdullah bin Umar, engkau telah berbuat baik. Tetapi engkau belum bisa membalas kebaikan ibumu. Walaupun sekali teriakan tatkala melahirkanmu. Belum bisa. Engkau menggendong ke abah paling setengah jam paling lama. Hanya Sedangkan ibumu telah menggendongmu dalam kandungannya sembilan bulan Ketika menyusuinya kurang lebih dua tahun Belum bisa membalas kebaikan orang tua Dikisahkan dua orang dalam penjara Ayah dan anaknya Di penjara Itu Ayahnya tidak berwudu untuk tahajud Melainkan dengan air hangat Saking baktinya si anak kalau malam udah waktunya tahajud bapaknya, dia masak air agar ayahnya Nabi berwudu dengan air hangat. Itu bakti yang luar biasa. Ketika penjaga penjara melihatnya, tidak boleh memasukkan kayu bakar ke dalam penjara, tidak boleh dilarang. Maka anaknya mengambil air yang diisi yang di ember kemudian didekatkan ke lampu. sehingga biar hangat capek tangan kanan gantian tangan kiri. Terus sampai ayahnya bangun tahajud dia bisa berwudu dengan air hangat. Ketika lampu juga dimatikan, kisahnya dia buka bajunya. Air yang di ember itu dia tutup dengan perutnya, dia tempelkan perutnya ke air agar air lebih hangat. Itu bakti sama ayahnya yang kita la ilaha illallah. Maka dinasihatkan apabila engkau pernah membuat air mata orang tua menetes, maka perbuatlah agar orang tuamu bisa tersenyum dan tertawa dengan kebaikan. Datang seorang anak mengadu, "Ya Rasulullah, ayahku suka mengambil hartaku Ayahku suka mengambil hartaku. Apa pengaji? Anta wa maluka li abi. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Berbakti sama orang tua. Kalau kita jadi orang sukses, kalau kita jadi orang yang berhasil, yang pertama kali merasakan kenikmatan dan kesuksesan kita dan keberhasilan kita adalah ibu bapak kita ibu bapak kita yang seharusnya pertama kali merasakan kesuksesan yang kita raih. Bukan istri kita, bukan anak kita yang ketemu udah gede. Yang sayang sama kita setelah kita sukses dan berhasil. Tapi ibu bapak tanpa menyanyiakan hak istri dan anak. Tetapi ibu bapak harus diutamakan. Sepiring kita punya nasi, ibu kita minta, istri kita minta, harus didahulukan ibu kita. Ini bagi laki-laki. Berbakti sama ibu. Sampai kita yang mati duluan atau ibu kita yang mati duluan. Berbakti terus. Bagaimana tidak kita berbakti sama orang tua? Sedangkan ibu kita yang telah mengandungnya 9 bulan. Menyusuinya kurang lebih 2 tahun. Dia yang rela pangkuannya menjadi kasur kita Ibu kita begadang semalam suntuk kalau kita lagi demam. Bahkan ketika ditawarkan kepada ibu kita, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu yang sakit atau engkau yang sakit? Ibu kita lantang menjawab lebih baik saya yang sakit daripada anak yang sakit. Saking sayangnya kepada kita. Tetapi sebagian anak durhaka kepada orang tuanya. Malas ngurusin orang tua yang sudah jompo, titipkan di pantai jompo. Ketika ditanya ya bulan, Betapa tiganya kau mencipta orang tuamu di pantai Jombo Apa katanya Loh Dibuat penitipan pantai Jombo buat apa Kalau nggak buat nitipin orang Dia titipkan anaknya Nanti kita akan mendapatkan balasannya dari anak kita Kama tajinu tudan Al-jaza'u min jinsil amal Balasan sesuai dengan perbuatan kalau kita durhaka sama orang tua kita, nanti anak-anak kita tunggu. Niscaya akan durhaka sama kita. Allah adil, Allah maha kuasa. Maka jangan sampai Ramadan seperti ini Orang tua kita sedih Tidak ada yang bisa dimakan sahur Tidak ada yang mau buka puasa Yang dimakan apa Jangan sampai orang tua kita bingung Lebaran mau pakai baju yang mana karena tidak ada lagi yang bagus. Anak harusnya sendiri kirim, kirimkan kepada ibu kita, orang tua kita bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rohima anfu, thumma rohima anfu, thumma rohima anfu. Celaka, celaka, celaka. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Qala man adraka abawahi 'inda kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah <clears throat> Orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah lanjut usia atau salah satu dari keduanya tetapi dia tidak berbakti yang menyebabkan dia masuk surga. Kalau nabi celaka, celaka, celaka, anak yang ketika dia lahir dia dewasa, ibu bapaknya masih hidup tapi dia nggak pandai berbakti, yang dengan berbakti itu mengantarkannya ke surga. Celaka. Didoakan celaka oleh Nabi saw Alaihi Wasallam dan diamin, didoakan celaka oleh Jibril dalam riwayat dan diaminkan oleh Nabi saw. Alaihi Wasallam. anfu adalah kata kinayah dari kehinaan. Celaka atau hina orang itu. Seolah-olah dia ditempelkan dengan tanah sebagai penghinaan baginya. Tersungkur hidung seseorang yang tidak pandai berbakti sama orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, لا يزني ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيستريه فيعتقه Tidaklah seorang anak dapat membalas kebaikan orang tuanya kecuali apabila dia mendapatkannya dalam keadaan menjadi budak lalu dia membelinya dan memerdekakannya hadis riwayat Imam Muslim sebanyak apapun kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang tua kita belum bisa membalas jasa orang tua kecuali kalau kita dapati orang tua kita ditawan perang kemudian ditawan oleh musuh dijadikan budak lalu kita cemburu kita beli kita selamatkan dia baru bisa membalas banyak orang-orang yang kita itu dipelihara sama orang tua kita waktu masih bayi dengan harapan agar kita sehat, agar kita sembuh. Anak kecil itu dijaga, dipelihara oleh orang tuanya agar dia sehat, agar dia besar. Berapa banyak anak yang memelihara orang tuanya ketika orang tuanya jompo, dia pelihara agar cepat mati kapan orang ibu gak mati mati maka begitu orang tuanya mati apalagi yang sakit menahun alhamdulillah bebas saya ibu udah meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un bahkan dia ingin cepat mati ketika sakit sembuh sakit sembuh udah bacain yasin aja mau mati mati mau hidup hidup tidak boleh seperti itu tidak boleh seperti itu orang tua kita harusnya kita harapkan agar sehat dan sembuh. Doakan agar sehat, jangan doakan agar mati. Kalaupun mau doakan seperti doa Nabi terhadap orang yang putus asa dengan penyakitnya. Apa doanya? Ya Allah, matikanlah aku kalau mati itu lebih baik bagiku. Hidupkanlah aku kalau hidup itu lebih baik bagiku. Itu bagi seorang yang sedang sakit menderita. Tapi mendoakan orang lain biar cepat mati tidak boleh bahkan ada yang sakit keluarganya dia salahkan Allah ini Allah nggak tegas <clears throat> kalau mau mati mati kalau mau hidup ya hidup dibilang Allah nggak tegas saya dengar sendiri dengan telinga saya nah, dia ngurusin anaknya kena penyakit apa yang darah merah darah putih makan darah merah leukemia dia nggak sembuh sembuh begitu dibilang Allah nggak tegas tidak boleh seperti itu. Itu ujian. Semoga Allah melindungi kita dari ujian yang kita akan tanggung menghadapinya. Pertanyaan sudah datang, maka materinya cukup saja. Kita lanjutkan dengan waktu insya Allah. Cuma dua yang saya sampaikan jalan menuju surga yang pertama tauhid, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Jalankan itu insya Allah Allah bukakan jalan menuju surga. <clears throat> Pelajaran Ustaz, jika lagi puasa lupa merokok, apakah batal atau berdosa? <laughs> iya. Ada tadi baru datang masuk tuh WC kok bau rokok. Ini bulan puasa bukan? Tapi mungkin lupa. Kita aku senudon. Merokok itu tidak boleh walaupun tidak lagi puasa. Merokok itu tidak boleh walaupun tidak lagi puasa mubazir. Kalau tubazir tabzir, innal mubazirina kanu ikhwan syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Janganlah kau berbuat mubazir. Mubazir itu temannya setan dan setan itu sangat durhaka kepada Tuhan mau jadi teman setan. Jangan mubazir. Orang bilang, ya udah kalau begitu pabriknya aja suruh tutup. Nah, nutup pabrik berat. Nutup mulut kamu dulu. Agar jangan merokok. Jangan. Sehari sebungkus, sehari ada yang oh, tiga bungkus. Samsu sekarang sebungkus berapa? Apalah. <laughs> Kalau sehari sepuluh ribu, sehari 3 bungkus puluh ribu, sebulan sembilan ratus ribu. Anaknya minta sepatu baru nggak dibeliin. Tapi giliran buat rokok ngutang-ngutang. Maka rokok tidak boleh ketika tidak sedang puasa, apalagi ketika lagi puasa. Berhentilah merokok, berhenti. Insya Allah berkah hartanya. Nanti akan ditanya di hari kiamat dari mana kau dapatkan harta, kemana kau belanjakan. Kalau dibelanjakan buat beli rokok, kira-kira maksudnya timbangan amal baik apa amal buruk? Hah? Amal buruk. Tapi anehnya saya rokok itu sodakoh loh. Rokok sodakoh kan kesian itu pabrik rokok kalau bang rokok bangkrut nanti. Karyawannya banyak nanti begini dan begitu. Oh, kalau begini caranya antum zina juga sodako. Tolongin orang. Sampai-sampai ada logika yang gila. Ah, pelacur itu lebih baik daripada bidadari dari surga. Karena bidadari dari surga itu nggak bisa mencari nafkah. Pelacur bisa dari nafkah. Ini logika yang tidak boleh. Apa yang Allah Ta'ala haramkan haram. Apapun alasannya. <clears throat> Jadi rokok ditinggalkan. Saya doakan moga-moga antum yang niat mau berhenti merokok bisa dimudahkan untuk meninggalkan rokok. Walaupun mau merokok juga cari tempat yang tidak ketahuan orang. Dan mudah, perfect cara berhenti dari merokok. Belum tahu caranya? Satu saja mudah, jangan untuk rokok. Insya Allah berhenti. Iya. Apakah setiap muslim akan dimasukkan ke neraka dulu untuk menerima balasan atas perbuatan dosa yang dilakukan baru dimasukkan ke surga? Tidak semua muslim. Ada muslim yang langsung surga, tidak disiksa di neraka. Ada juga yang banyak dosanya, yaitu dia di neraka dulu kemudian baru di surga. Sebab dosa-dosa itu akan ditimbang. Apabila banyak dosanya, maka Allah katakan fa'amma amman khaffat mawazinuhu wa huwa fi Fa'amma man taqulat mawazinuhu wa huwa fi radiyah. Orang yang berat timbangan kebaikannya dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat tinggalnya di neraka hawiyah. Jadi ada timbangan di sana. Tidak semua orang yang berbuat dosa pasti neraka, enggak. Ditimbang dengan kebaikannya. Sebagaimana orang yang berbuat bid'ah pasti neraka terancam neraka, tetapi nanti ditimbang kebaikan dan keburukannya. Semoga kita masuk langsung surga. Walaupun lewat neraka lewat, wa imingkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya, lewat. Tetapi lewat di neraka bukan berarti dia disiksa. Sebagaimana Ibrahim dibakar dengan api, tapi api itu dingin rasanya begitu. Lewat, lewat saja. Apa maksud setiap amal perbuatan baik atau buruk akan mendapat balasan di akhirat? Mohon penjelasan Ustaz. Iya, setiap amal baik akan diberikan balasan di akhirat, amal buruk akan diberikan balasan. Maksudnya yang baik dibalas dengan pahala, yaitu kenikmatan, yang dosa dibalas dengan siksa, kecuali yang telah diampuni. Kecuali yang telah diampuni. Kalau yang diampuni seperti kita wanita pelacur masuk surga gara-gara kasih minum anjing. Dia berjalan aus pelacur. Kemudian dia melihat sumur, dia masuk ke dalam sumur, dia minum. Begitu naik, dilihatnya ada anjing yang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Kata pelacur ini sungguh anjing ini kehausan. Sebagaimana kehausan yang tadi aku rasakan. Lalu dia masuk lagi, dia ambil air dengan sepatunya, lalu dia kasih minum anjing. Allah berterima kasih kepadanya, Allah ampuni dosanya dan dia masuk surga. Kasih minum anjing aja masuk surga. Gimana kasih minum mustahil. Jangan sekarang. Tetapi jangan diremehkan kok salah paham kalau begitu zina yuk nanti kita kasih minum anjing. Enggak bisa. Kejadiannya tidak sama. Bila laki-laki adalah milik orang tua, bagaimana dengan wanita atau istri? Mana yang harus dahulukan suami atau orang tua? Suami didahulukan. Apabila seorang wanita telah menikah dengan suaminya, maka suaminya itulah surga dan neraka baginya. Sebagaimana hadis bibinya Husain bin Miswan ketika datang sama Nabi, Nabi telah bertanya kepadanya, Azatu zawjin anti Apakah kamu sudah punya suami? Kalau na'am. Kata wanita itu iya. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana sikapmu kepadanya? Maka dia mengatakan, La aluhu illa ma'ajistu anhu. Aku senantiasa memenuhi keinginan suamiku, kecuali yang aku tidak sanggup. Maka Nabi mengatakan, Fanduri anti aina minhu, fa innahu jannatuki awna Perhatikan olehmu atas dirimu terhadap suamimu karena suamimu adalah surga dan neraka bagimu. Artinya apabila seorang wanita dia telah taat kepada Allah, dia berbakti kepada suaminya dan suaminya ridho, maka itu jalan menuju surga. Apabila seorang suami marah-marah dan murka kepada istrinya, maka terancam istrinya itu masuk neraka. Maka Nabi mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at ba'laha, dakhalal jannah min haitsu abwabil jannati sa'at. Apabila seorang wanita salat yang lima waktu, puasa di bulan Ramadan dan taat kepada suaminya, dia masuk surga dari jalan yang mana saja yang dia suka. Nabi mengatakan sekiranya boleh manusia sujud kepada manusia, aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Kalau boleh, tapi nggak boleh. Dan menunjukkan sangat besarnya hak suami atas istri. eh, istrinya harus pernah ngaji kalau istrinya nggak ngaji antum lihat istri ngelawan istri istri awas pulang lewat jam 10 kunci pintu masya tinggal suaminya kalau lagi main jam sepuluh nih dapat pintu nih ntar untung ada pintu yang lain kalau pintunya cuma satu-satunya tidur di pos tidak boleh istri seperti itu istri harus tunduk taat kepada suami selama suaminya tidak menyuruh kepada kedurhakaan selama suaminya tidak menyuruh ke dalam kemaksiatan. Adapun kalau dosa yang diperintahkan, maka tidak boleh mendengar, tidak boleh taat. Sampai jam berapa nih? Ring leher. Hah? 10 menit lagi. Ya, 5 menit lah. Kalau anak perempuan yang sudah menikah harus lebih mengutamakan suami atau ibu bapak sama dengan yang tadi, yaitu apabila sudah menikah suamilah yang harus di, dipatuhi perintah. Tetapi suami yang benar-benar suami karena banyak e, istri kita lebih taat kepada orang tua e, orang tuanya, tidak taat sama suami. Sering ada ikhwan ngadu ngeluh, Ustaz kenapa istri saya nggak nurut sama saya begini? yang itu boleh jadi suami belum? Ya, suami mas bukan. Maksudnya tanggung jawabmu. Apakah engkau telah memberikan nafkah cukup? Memberikan tempat tinggal cukup sama istri? dia Ustaz masih numpang di rumah mertua. <laughs> Nah ini yang menyebabkan istri kita nggak bisa kita atur karena masih numpang di rumah mertua. Dia lebih lebih baik berpisah dengan kita daripada berpisah dengan orang tuanya. Sebab kalau dia berpisah dengan orang tuanya sengsara hidupnya, suaminya pengangguran. Suaminya pengangguran. <laughs> Nah, dengerin tuh. Jadi suami-suami harus jadi suami yang sebenarnya. Jangan sampai suaminya ngomong anak di rumah, istrinya suruh kerja. Nah, ini nggak benar. Suami yang cari nafkah, sekalipun kecil hasilnya, tetap dia harus memberi nafkah kepada istri. Adapun istri membantu pekerjaan suami, jazakallahu khairan Terima kasih kalau membantu, tetapi tetap tanggung jawab ada pada suami. Apabila suami seperti itu, dia memberikan keteladanan, dia memberikan nafkah cukup, tempat tinggal dan yang lain, insya Allah istri akan taat sama kita. Apakah betul perempuan yang tidak berhijab, tidak berjilbab, segala amalnya tertolak? Tidak ada perempuan belum pakai jilbab, kita doakan moga-moga dia pakai jilbab. Dan antum puji dia, kamu cantik. Tapi kalau pakai jilbab lebih cantik lagi. Kalau perempuan itu senangnya dipuji-puji. Jangan dihina-hina, jangan dicela-cela. Itu perempuan. Jangan terperempuan laki-laki juga begitu. Ya. Jadi kamu bilang kamu tuh kalau pakai jilbab lebih cantik. Kalau laki-laki, kalau laki-laki enggak. Jenggot, jenggot boleh pakai jenggot dan dianjurkan sekali. Karena jenggot adalah hiasan bagi laki-laki. Wajah tidak berjenggot ketika malam tidak berbincang. <laughs> nggak bayar pajak insya Allah. Paling nggak ada buruk kampung. Iya, perempuan anjurkan suruh berjilbab. Laki-laki, bungkok iya. itu tren. Satu nggak disampoin. Jadi panjangin jenggot indah. Saya lihat laki-laki yang berjenggot lebih berwibawa, lebih gagah.